tidak ada yang mengajari mereka. Oleh karena itulah ketika terkumpul kepada kita keinginan, kesempatan dan kemampuan, maka hendaknya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita tersebut kita syukuri. Nah, dengan kesyukuran tersebut nikmat akan tetap dan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang lain yang tidak kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tentang perkara tersebut, la in syakartum la dan wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, sungguh kami akan menambah nikmat kami kepada kalian dan sebaliknya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya jika kalian itu kufur, sungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Dan hilangkan hilangnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suatu kaum tidaklah disebabkan kecuali karena perilaku mereka sendiri karena tangan-tangan mereka sendiri. Hal ini hendaknya kita senantiasa mengingat-ingatnya ikhwanifillah karena jangan sampai kita menyesali hilangnya satu nikmat ketika nikmat tersebut telah hilang dari kita. Sehingga tidak bisa menemukan lagi. Berarti ketika kita masih berada dalam suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan hendaknya kita menjaganya dengan sebaik-baiknya. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu karena kan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nikmat yang diberikan pada suatu kaum sampai mereka mengubahnya dengan diri diri mereka sendiri. Tayyib. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab al intisal wa hukmul junub dan kita akan masuk pada bab yang selanjutnya yaitu bab tayammum. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan bab tayammum setelah bab wudhu dan bab mandi. Dikarenakan tayammum ini merupakan pengganti antara pengganti dari dua bentuk taharah tersebut. Jadi tayamum merupakan pengganti bagi wudhu dan juga pengganti bagi mandi. Dan sama ikhwanifilah caranya. Baik itu dia gunakan untuk wudhu maupun untuk mandi sama. Sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Bukan berarti kemudian ketika seorang bertayamum untuk menggantikan mandi dia mandi dengan debu tidak. Tapi sama caranya sebagaimana dia bertayamum untuk wudhu, maka ketika dia bertanya untuk mandi caranya pun sama dan tayamum ikhwanifillah makna secara lughah adalah al-qasd sebagaimana sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhi syahid dari ayat tayammamu jangan kamu ya, menginginkan sesuatu yang khabith dan jelek dari apa-apa yang kalian panen tersebut untuk dinafkahkan, untuk diinfakkan. Padahal kamu tidak mau mengambilnya. Jadi dia menuju kepada sesuatu yang jelek tersebut untuk diambil dan diberikan kepada orang lain. Padahal dia sendiri tidak mau untuk mengambil bagi dirinya sendiri. Sehingga secara syar'i makna tayamum adalah qasdus sa'ir tayyib limashil wajhi wal yadain biniyatit tatahhur lis salati wa nahwiha. Yaitu dia menuju kepada as-sa'id at-tayyib. Ya, debu yang suci tidak terkena najis padanya. Untuk apa? Untuk mengusap wajah dan kedua tangannya dengan niat untuk taharah baik itu untuk melakukan sholat maupun yang semisalnya seperti untuk mengusap mushaf atau untuk tawaf dan perkara-perkara yang disyariatkan padanya berwudu. Dan tayamum ini telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah serta ijma'. Adapun Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Maidah falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famasahu biwujuhikum wa aydikum min maka ketika kalian tidak mendapatkan air maka bertayamumlah ya, dengan debu yang suci maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan debu tersebut ini dari Al-Quran. Adapun dari As-Sunnah maka banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang disyariatkannya tayamum dan insya Allah akan kita lewati pada bab ini. Sedangkan ijma telah dinukilkan bahwasanya umat ini telah berijma tentang diperbolehkannya tayamum ya, secara umum. Walaupun di sana ada beberapa hal yang mereka berselisih pendapat padanya. Jadi tayamum masyru' berdasarkan ketiga dalil ini. Al-Quran, As-Sunnah maupun Al-Ijma' kita masuk pada hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah taala pada bab tayammum ini. Qala rahimahullah taala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli Nusirtu birra'bi masirata syahrin وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وذكر الحديث dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda aku diberi lima perkara yang kelima perkara tersebut tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Jadi dari ini kita ketahui bahwasanya apa yang akan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan khususan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau dan kepada umatnya. Hal ini menunjukkan tentang keutamaan umat ini yang Allah Subhanahu Wa Taala khususkan pada beberapa perkara dari umat-umat yang lainnya. Nusir Nusirtu masih rotah syahrin. Aku ditolong dengan dimunculkannya ketakutan pada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala pada jarak satu bulan perjalanan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka melandaskan semua perkaranya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ditolong dengan diberikannya rasa takut pada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan musuh-musuh mereka yaitu musuh kaum muslimin selama apa? dalam jarak satu bulan perjalanan. Jadi ketika kaum muslimin mau menuju pada musuh-musuh tadi masih dalam jarak satu bulan perjalanan, mereka sudah ketakutan. Tidak berani untuk menghadapi ya, wibawa kaum muslimin. Padahal apa yang dimiliki oleh kaum muslimin saat itu dari persenjataan perang. Jika dibandingkan dengan persenjataan orang-orang kafir, tentu di sana masih kekurangan. Tetapi semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala wala yansurunna Allahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang menolongnya sungguhnya dia adalah al-qawi al-aziz dan yang maha kuat dan maha agung dan inilah keadaan kaum muslimin dulu ketika mereka mencapai kejayaannya ketika mereka berpegang teguh dengan apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW Alaihi Wasallam tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Tetapi kan, fakta yang ada saat ini, kenapa kaum muslimin keadaannya begitu terpuruk? Mereka dihinakan oleh musuh-musuh mereka. Tidak ada rasa takut pun pada diri-diri musuh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin. Tidak lain karena perasaan takut tersebut sudah dicabut dari diri, diri mereka. Dan semua itu sebabnya dari kaum muslimin sendiri ya kawanillah. Bukan dari yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan tentang sebab utama ini dan telah kita lewati hadis tersebut pada pelajaran-pelajaran yang lalu yaitu hadis Thoban radhiyallahu anhu ketika orang-orang kafir diibaratkan dalam menyikapi kaum muslimin ibarat orang yang sedang berkumpul pada makanan mereka saling berebut untuk mencaplok makanan masing-masing dan Rasulullah menjelaskan sebabnya yaitu ketika telah ditimpa penyakit al-wahan pada kaum muslimin yang Rasulullah tafsirkan dengan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan takut dengan kematian. Inilah sebab yang Rasulullah jelaskan sehingga keadaan kaum muslimin terpuruk dengan begitu menyedihkan. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya kejayaan kaum muslimin tidak akan bisa dicapai kecuali ketika mereka kembali kepada agama mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, "Ida tabayyatum bil ainah, wa akhtum adnab al bakar, wa radiyatum bil zar, sallallahu alaihi wasallam, la yanzi'u anha hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian telah berjual beli dengan cara inah, dan ini merupakan isyarat terhadap semua bentuk jual beli yang dibangun di atas riba. Wa akhadtum adnabal baqar dan kalian mengambil ekor-ekor sapi sebagai isyarat tentang bergelutnya kaum muslimin pada perkara pada perkara peternakan mereka. Waraditum bizar' dan kalian ridho dengan pertanian sehingga meningkatkan perkara-perkara akhirat mereka. Yang ketiga perkara ini ikhwani jika dikembalikan dan disinkronkan dengan hadis Tauban radhiyallahu anhu maka semuanya berjalan pada satu jalan yaitu menunjukkan tentang kecintaan kaum muslimin kepada dunia mereka. Karena tidak lain Ketiga perkara ini adalah dampak dari kecintaan kaum muslimin terhadap perkara dunia sehingga mereka meninggalkan perkara-perkara akhirat mereka. Jual beli dengan cara riba, kemudian sibuk dengan peternakan sehingga lalai, kemudian sibuk dengan pertanian sehingga lalai dari tujuan utama yang mereka diciptakan untuknya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika tiga perkara ini telah menimpa kaum muslimin sallallahu alaikum dhullan maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan pada diri kalian kehinaan ini sebabnya kehinaan yang menimpa kaum muslimin tidak lain disebabkan perbuatan kaum muslimin itu sendiri mereka tersibukkan dengan perkara dunia la yang la yang anha hatta tarji'u ila dinikum Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut hal tersebut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi yang merupakan jalan keluar terbaik yang itu akan mengangkat kembali ketinggian kaum muslimin dan kejayaan mereka adalah dengan kembalinya kaum muslimin kepada agama mereka dengan mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Dan tentunya dengan mempelajari, ya, karena tidak mungkin setelah sekian lama kaum muslimin meninggalkan agama mereka kemudian ingin kembali tanpa harus belajar, tapi harus belajar dari perkara-perkara yang diwajibkan untuk mereka sampai perkara-perkara yang disunnahkan oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan keadaan umatnya jika telah termasuki penyakit ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasanya beliau tidaklah takut kalau kemelaratan dan kemiskinan itu menimpa kaumnya. Akan tapi yang ditakutkan adalah ketika ya, dibuka pintu-pintu dunia. Antum satu alaikumud dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Sehingga kalian yaitu para sahabat yang saat itu berada di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajak bicara. Sehingga kalian berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta tersebut sebagaimana umat-umat terdahulu berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta sehingga kalian pun hancur sebagaimana umat-umat terdahulu hancur dikarenakan berlomba-lombanya mereka dalam menumpuk-numpuk harta. Baik. Ini perkara pertama <clears throat> yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekhususan bagi umat ini. Nusirtu birru'bi masirata syahrin yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keadaan ini kepada kaum muslimin. Wajilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kemudian perkara yang kedua, dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid dan <clears throat> alat untuk bersuci. Ini juga kekhususan bagi umat ini. Di mana saja seorang mendapati sholat, dia boleh melakukan sholat di tempat tersebut. Sebagaimana diterangkan dalam kelanjutan hadis, فَأَيُّمَا رَجُلٍ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ Maka, kapan saja seorang lelaki, isyarat juga kepada setiap perempuan karena dalam ilmu usul ketika disebutkan laki-laki maka masuk di sana perempuan selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut merupakan khususan bagi laki-laki. Maka kapan saja seorang dari kaum muslimin mendapatkan salat pada waktu tersebut maka dia salat saja. Salat di mana dia bertemu dengan waktu sholat di bumi Allah Subhanahu wa taala mana saja diperbolehkan kecuali pada beberapa tempat yang dilarang yang insya Allah akan kita lewati pada bab as tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan sholat di sana. Selain itu, ya, boleh bagi kaum muslimin untuk melakukan sholat. Kemudian, tahur dijadikan bumi ini sebagai tahur, alat suci telah kita lewati pada kita butuh yang bahwasanya tohur itu maknanya apa? Alatnya, alat untuk bersuci. Sedangkan tuhur itu adalah perbuatannya, bersucinya. Bedakan kedua hal ini karena banyak kita temui pada pelajaran-pelajaran fikih ketika membaca kitab-kitab para ulama Cuma berbeda pada harokat toknya saja. Tohur dan tuhur. Maka karena hadith Dan Rasulullah SAW menyebutkan hadis selanjutnya. Al-Hafidh rahimahullah ta'ala cuma mengambil syahid dari hadis ini. Yaitu kekhususan yang kedua tentang dijadikannya bumi sebagai masjid dan alat untuk bersuci bagi kaum muslimin bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang hal ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Wafi hadis Hudzaifah Indah Muslim dan pada hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu Indah Muslim wajilat turbatu halana tahura idza lam dan dijadikan debu-debunya debu bumi tersebut bagi kami ya bagi kita adalah sebagai alat untuk bersuci. Kapan diperbolehkan seorang bersuci dengan turam, dengan tanah, di dalam idalam nadidilma, jika kita tidak mendapatkan air. Jadi pada hadis Hudzaifah ini ikhwanillah ada keterangan yang menjelaskan tentang keumuman yang ada pada hadis Jabir bin Abdullah. Karena pada hadis Jabir bin Abdullah tidak diterangkan kapan seseorang diperbolehkan untuk taharah dengan debu atau dengan tanah. Dan pada hadis Hudzaifah diberi keterangan idalam najidil ma. Jika kita tidak mendapatkan air. Baik. Wa an Ali radhiyallahu anhu inda Ahmad. Dan dari Ali radhiyallahu anhu pada riwayat Imam Ahmad. Walaupun sanad yang ada pada riwayat Ahmad ini dhaif dikarenakan datang dari Abdullah bin Muhammad bin Abil yang diperselisihkan oleh para ulama dan yang roji adalah kedhaifan dia akan tapi berdasarkan hadis-hadis yang sebelumnya maka terangkat menjadi sahih. Wajil at-turabu tahura dan dijadikan at-turab debu-debu bagiku sebagai alat untuk bersuci. Baik. Ketika hadis ini khonifillah menjelaskan kepada kita tentang penyariatan tayamum bagi umat ini dan merupakan kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Kemudian perkara yang lain apakah tayamum ini disyariatkan ketika safar saja ataukah termasuk juga ketika seseorang berada di rumah-rumah mereka atau dalam artian mereka itu bermukim. Adapun secara safar ikhwanillah para ulama telah berijma tentang disyariatkannya tayamum sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Adapun ketika seorang bermukim, maka disinilah terjadi perselisihan ulama. Jumhur ulama menyatakan tentang disyariatkannya tayamum ketika bermukim. Mereka berdalil dengan keumuman hadis yang akan kita lewati pada kitab pada bab ini. At-tayammum wudhu'ul muslim. Bahwasanya tayamum itu merupakan wudhunya orang muslim. Dan juga hadis yang kita baca waju'ilat liyal ardu masjidan dan tahura. Hal ini mencakup baik itu dalam keadaan safar maupun dalam keadaan hadar yaitu mungkin Sedangkan Abu Hanifah dia mengatakan tidak disyariatkannya tayamum jika dia itu bermukim berdasarkan ayat. Karena ayat mengatakan aw ala safarin atau jika dalam keadaan safar. Akan tapi jumhur ulama menjawab pernyataan Abu Hanifah ini bahwasanya ayat yang dibatasi dengan safar ini menyebutkan ya, keumuman yang terjadi pada orang-orang yang tidak mendapatkan air karena memang namanya orang Sabar terlebih lagi pada zaman dulu ya mereka lah yang sering tidak mendapatkan air bukan berarti kemudian ketika orang selain Sabar tidak mendapatkan air atau mereka tidak mampu untuk menggunakan air kemudian tidak diperbolehkan untuk bertayamum Sehingga dalam perkara ini yang rajin adalah pendapat jumhur ulama berdasarkan keumuman hadis dan apa yang menjadi dalil dari Abu Hanifah tidaklah bisa dijadikan pegangan karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan safar pada ayat di surat Al-Maidah tersebut untuk menekankan dan menjelaskan bahwasanya yang kebanyakan tidak mendapatkan ayat itu adalah orang-orang musafir. Permasalahan selanjutnya, apakah bersuci dengan tayamum ini merupakan sesuatu yang membolehkan bagi seorang untuk sholat ataukah dia juga telah mengangkat hadatnya jadi dalam kata lain ya. apakah tayamum itu mengangkat hadas atau cuma membolehkan seseorang untuk ya, melakukan apa yang dia inginkan dengan tayamum itu. Misalnya, dia ingin sholat, tapi tidak mendapatkan air. Nah, apakah dengan tayamum ini hadasnya terangkat atau cuma dia diperbolehkan dengan tayamum tersebut untuk melakukan hal yang dia udur untuk menggunakan air ini. Paham ini enggak? Hah? Tidak paham? tayamum ikhwanillah dia sebagai pengganti dari wudhu ya kan atau pengganti dari mandi Tayam. sekarang ketika seorang telah bertayamum apakah tayamumnya ini mengangkat hadas yang dia bertayamum karena sebabnya ataukah tidak gitu aja dulu Bedanya kalau seorang yang mengatakan bahwasanya tayamum itu mengangkat hadas, maka dia boleh menggunakan tayamumnya itu untuk perkara-perkara selain yang dia niatkan tadi. Misalnya dia ingin tayamum untuk wudhu, eh untuk sholat, ya kan? Kalau mengangkat hadas, dia boleh sholat zuhur misalnya. Kemudian ternyata belum belum belum batal, maka untuk sholat asar. Kemudian belum batal lagi sholat maghrib boleh selama tidak mendapatkan air. Berbeda dengan yang mengatakan bahwasanya tayamum itu cuma membolehkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia udur dari berwudu. Maka itu cuma sekali saja berarti. Misalnya dia sholat ya dan dengan tayamum ya kan tayamum pertama kali dia niat dengan sholat dengan untuk sholat maka setelah sering sholat ini maka sudah tidak boleh lagi menggunakan tayamumnya itu untuk sholat yang lain paham nah, dan yang raja dalam permasalahan ini bahwasanya tayamum itu rafi'un lil hadar dia itu mengangkat hadas karena Rasulullah SAW dalam hadis Abu Dhar demikian pula hadis Abu Hurairah mengatakan as-sa'idut tayyib tahurul muslim.